Coba diulangi aku mencari pembagiannya bagaimana? Terbagi menjadi apa saja? Nah itu nanti. Sekarang pembagian umum dulu. Syirik pada rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Baik. Kemudian syirik di uluhiyah terbagi menjadi empat apa saja? Syirik dalam doa, niat, terus syirik mahabbah. Kemudian asma sifat terbagi menjadi berapa? Ucapan akhirat apa? Taib. Syirik akbar pada asma sifat terbagi menjadi berapa? Dua. Dua yaitu syirik ta'til dan syirik tamtin. Syirik tamtin terbagi menjadi dua. Dua apa itu? Nah, نعم تغفير dan بالخالق فتغفير الخالق بالخلق طيب kita masuk pada syirik asghar Setelah kita selesai dari pembahasan syirik akbar, maka kita masuk pada syirik asghar. Para ulama ikhwanillah dalam mendefinisikan syirik aswar mereka berbeda-beda dalam ibaratnya. Akan tapi semua ibarat yang datang tersebut itu bisa digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah at bil misal Yaitu mendefinisikan syirik dengan memberikan contoh Ya, jadi ketika ditanya tentang syirik asghar kemudian mendefinisikan mengartikannya dengan contohnya yaitu sebagian dari syirik asghar tersebut. Sebagaimana telah kita lewati pada hadir Mahmud bin Labid Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang syirik asghar itu apa, maka Rasulullah menjawab arya. Nah, di sini arya merupakan bagian atau contoh dari syirik asghar bukan berarti kemudian syirik asgar itu cuma riak saja. Tayyib. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengartikan syirik asgar adalah kullu amalin yakunu wasilatan syirkil akbar. Semua amalan yang menjadi wasilah menjadi jalan menuju syirik akbar. Jadi segala perkara yang mengantarkan seorang kepada syirik akbar itulah syirik asghar. merujukkan definisi ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga mereka mengartikan inna syirkal asghar huwa kullu ma naha anhu syar mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu' fihi wa jaa'a fil nususi tasmiyatuhu syirkan yaitu syirik asghar adalah kullu ma naha anhu syara' semua perkara yang syariat ini telah melarangnya mimma huwa dzari'atun ila syirkil akbar dari perkara-perkara yang merupakan pengantar kepada syirik akbar. Wa wasilatun lil wuku' fihi dan merupakan wasilah untuk terjatuh pada syirik akbar. Wa ja'a fil nususi tasmiyatuhu syirkan dan datang dalam nas-nas yaitu dalam dalil-dalil penyebutannya sebagai syirik. Dan inilah pengertian yang paling lengkap dalam mengartikan syirik asghar. Oleh karena itulah al alama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala demikian pula Lajnah Lajnah Daimah memilih pengertian ini. Dan pengertian ini merupakan ya, hal yang dipahami dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah taala. Dari definisi ini ikhwanifillah kita ketahui ya bahwasanya syirik aswar itu semua perkara yang dilarang oleh syariat ini yang merupakan ya, jalan menuju ke syirik akbar. Jalan yang mengantarkan kepada syirik akbar dan menyebabkan seorang terjatuh padanya. Dan datang dalam dalil-dalil bahwasanya hal tersebut merupakan kesyirikan. Jadi di sana harus ada dalil yang menamakan perbuatan tersebut sebagai suatu kesyirikan. Dan tapi ikhwanifillah yang dimaksud dengan dalil ini tentunya adalah ya, bukan harus suatu perbuatan perincian ya. siapa yang mengatakan demikian demikian maka dia telah syirik ini tidak akan tapi yang dimaksud adalah ya inti-inti dari ya hal-hal yang menjerumuskan kepada syirik akbar seperti ria. Maka pada ria banyak sekali jenis-jenisnya. Ya. Seperti dalam hadis Mahmud bin Nabil, ya, ditanya tentang syirik asgar, Rasulullah menjawab riyah. Berarti ria dengan jelas kita katakan merupakan syirik asgar. Pertama, dia dilarang oleh syariat, kemudian akan menjerumuskan seorang mengantarkan seorang ke dalam syirik akbar. Karena ketika seorang riak terus, ikhwanillah, setiap amalannya pada awalnya dia beramal salat ingin cuma sekedar dipuji. Tapi ketika semakin banyak dia melakukan seperti ini, ya, dikhawatirkan terjerumus pada syirik akbar dalam syirkun niyah. Yaitu semua amalannya akhirnya yang diinginkan adalah pujian manusia Kemudian yang diinginkan adalah kehidupan dunia. Lihat. Jelas, berarti itu merupakan syirik asrar. Bukan berarti kemudian yang dimaksud ini cuma orang yang pengen dilihat saja. Karena di sana mencakup semua amalan yang dilakukan mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan ini masuk dalam syirik asghar. Syirik asghar. Selama dia tidak mengagungkan sesuatu yang dijadikan ya, sumpah tadi. Kalau dia sampai mengagungkan seperti mengagungkan Allah, maka terjatuh dalam syirik akbar. Kita ketahui di sini, ya berarti kesyirikan asal ini merupakan jalan menuju kepada syirik akbar. Dan dimasukkan dalam perkara tadi semua hal-hal ya yang berhubungan dengan pengagungan kepada selain Allah ya pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan selain Allah sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sampai kepada derajat peribadatan kepadanya. Adapun jika sampai kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa? merupakan syirik apa Paham? Nah, di sini ketika seorang mengagungkan mengagungkan sesuatu selain Allah, dia diagungkan ya sebagaimana dia mengagungkan Allah. Akan tapi tidak sampai kepada derajat peribadatan kepadanya. Ini masuk dalam syirik asghar berdasarkan dalil ya, man halaka bi ghairillah faqad asyrak. Ya, yang bersumpah dengan selain Allah yang telah melakukan kesyirikan karena bentuknya sama dari sisi pengagungan. Demikian pula ya, hadir. Masya Allah wa syikta. Ini syirik aswar. Mengatakan Masya Allah wa syikta. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan yang engkau inginkan. Kenapa? Karena dia ya menyekutukan Allah dari sisi lafad. Maka diikutkan dengan perkara tersebut semua bentuk ya penyekutuan Allah dari sisi lafaz. Ya. Seperti apa? Tawakal ke Allah wa alaik. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini. Ini cuma dari sisi lafaz, tapi lafaz ini merupakan lafaz kesyirikan. Dan insya Allah ya, perincian dari hal-hal tersebut akan kita lewati pada bab-bab di kitab Tauhid yang menjadi inti pembahasan kita sekarang ini sudah bahwasanya pengertian syirik aswar apa yang dikatakan oleh ya, para ulama tadi dirujukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kemudian Lajnah Daimah dan inilah yang merupakan ya, isyarat ya, yang dipahami dari perkataan-perkataan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Semua perkara yang datang pelarangannya dari syariat dan merupakan jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dan datang dalam nas-nas ya, penyebutannya sebagai kesyirikan. Ini tiga poin dalam pengertian syirik asghar. Tayyib. Syirik asghar ikhwanifillah terbagi menjadi dua golongan besar yaitu syirkun zahir dan syirkul khafi. Syirkul zahir dia itu jelas, ya, syirik asgar yang jelas. Bentuknya berupa lafat-lafat dan perbuatan-perbuatan. Contoh lafat seperti seorang bersumpah dengan selain Allah. Telah kita lewati hadir Ibnu Umar radhiyallahu anhu man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini syirik asghar. Hadis ini ya khawatirillah, walaupun pada sanadnya ada Ivan, akan tapi datang hadis yang menguatkannya. Oleh karena itulah Imam Al Albani rahimahullah taala menyatakan bahwasanya hadis tersebut ya hasan. atau bahkan beliau mensahihkannya. Ini dari sisi Dan ada bab tersendiri yang akan dijelaskan tentang perinciannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kitab Tauhid ini. Demikian pula masuk dalam syirik lafaz seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta Laulallah wa fulan Seandainya bukan karena bukan karena Allah dan karena fulan. Lihat, ya, ini seandainya bukan karena Allah dan karena fulan. Dia menyebutkan Allah terlebih dahulu baru menyebutkan makhluk. Terlebih lagi orang yang mengatakan apa? Seandainya bukan karena kamu. Ini syirik apa? Lafat. Bahkan meniadakan penyebutan Allah. Dia menyebut Allah aja, ya menyebut Allah. Seandainya bukan karena Allah dan karenamu, ini sudah masuk dalam syirik lafat, syirik asghar. Terlebih lagi seorang yang mengatakan seandainya bukan karena Pak Dokter, seandainya bukan karena orang tadi, nah ini merupakan bentuk-bentuk lafat kesyirikan. Paham? Nah ini termasuk apa? Lafat syirik lafadznya syirik. Paham? Seandainya bukan karena obat ini, karena nggak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Syirik secara lafad dan syirik secara rububiyah. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dari sisi lafad, apabila seorang dalam hatinya meyakini bahwasanya memang obat itulah yang memberikan kesembuhan, ya, bukan Allah, maka masuk dalam syirik akbar. Tapi kalau cuma sekedar lafaz, ya, orang biasanya nggak paham, tidak paham dengan besarnya eh, kerusakan lafaz itu. Seandainya bukan karena obat ini, sesuatu yang muncul saja. Ya, ini lafaznya adalah lafaz kesyirikan, lafaz syirik asghar. Jika diikuti dengan keyakinan dalam hati, ya, seandainya bukan karena obat ini, ya, dan diyakin yang memberikan kesembuhan adalah obat ini, ya kan? Bukan Allah, maka ini masuk dalam apa? syirik akbar pada apa? Rububiyah. Telah kita lewati karena yang yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Paham? Baik. Ini nanti seperti perkataan-perkataan tersebut ada bab tersendiri dalam kitab tauhid. Ya, jadi saat ini cuma sekedar memberikan contoh dan gambaran secara global syirik asgur itu bagaimana untuk perinciannya ya insya Allah kita lewati pada bab-bab tersendiri. Tayyib. Kemudian untuk menyempurnakan faedah ya, seperti perkataan tadi masya Allah wa syikta laulallahu wa fulan karena bukan karena Allah dan karenamu ini perkataan yang syirik dan yang diperbolehkan ikhwanifillah adalah menggunakan kata summa. Ya. Seandainya bukan karena Allah, kemudian karena karenamu. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, menyebutkan Allah, ya kemudian lafadznya kemudian. Karena maksudnya kemudian adalah bahwasanya dia merupakan sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan Ya, untuk mendapatkan kesembuhan. Karena bukan karena Pak Dokter itu, kemudian, eh, karena bukan karena Allah, kemudian karena obat ini aku tidak akan sembuh. Nah, di sini menggunakan kata kemudian setelah menyebutkan Allah, paham? Jadi di situ ya dipahami bahwasanya obat ini ya bisa menjadi memang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab untuk apa menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu sumbernya dari Allah, dari lafadznya. Dari lafadz ya yang benar seperti itu. Tayyib. Jadi menggunakan kata summa, masya Allahu, summa syi'ta, laulallahu, summa fulan. Terus. Wahada min barakatillahi, summa barakatik. Demikian seterusnya. kalau bukan karena Allah, kemudian karena obat ini, berarti itu bisa. Ya? Boleh. Yang tidak nah. bisa kalau bukan karena obat ini. Itu jelas tidak bolehnya dan yang tidak boleh juga menggunakan kata dan karena bukan karena Allah dan obat ini ya. karena makna dan itu apa menyekutukan Allah dengan tadi dalam bahasa Arab menggunakan wawu yang mempunyai makna apa mutlakul jamak adapun menggunakan summa itu menunjukkan tertib bahwasanya ya Allah terlebih dahulu baru kemudian dengan sebab Allah menjadikan hal itu sebagai ya, sebab kesembuhan, ya, maka itu diperbolehkan. Jadi sembuhnya itu ya memang Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebabnya adalah obat. Paham? Ini syirik dalam lafaz. Yang kedua, syirik asghar dalam perbuatan-perbuatan. Contohnya apa? perbuatan yang berupa syirik asghar yaitu menggunakan tali-tali ya, untuk mengangkat bala. Misalnya, ya anak baru lahir dikasih gelang dari apa? Gelang dari mori, ya, gelang dari apa? Benang-benang itu banyak ini. Kemudian orang sakit dikasih mori yang baru untuk me, itu membungkus mayit, digelangkan. Nah ini perbuatan-perbuatan syirik asghar. Kenapa? Ya. Karena dia telah melakukan suatu hal dan dia menjadikan sebab akan tapi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Tidak ada hubungannya antara mengikat tali dengan apa? Terangkatnya balak, ya kan? Jadi, ini kaidah dalam syirik aswar, ya. Siapa saja menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal syariat ini tidak yang sebagai sebab maka dia terjatuh dalam syirik aswar. Paham? Dari sisi perbuatan. Apanya? Hukum karma itu sendiri, ya, hukum karma adalah hukum yang diyakini oleh orang-orang Hindu atau Buddha. Bahwasanya ya, semua apa itu istilah mereka. Hukum karma bahwasanya yang beramal baik akan dibalas baik, akan mendapati baik, beramal buruk akan mendapati buruk. Tapi tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum karma menurut mereka. Dan Islam ya tidak meyakini yang demikian itu karena Allah yang membalasnya. Allah yang akan yang membalasnya ya kelak di akhirat. Adapun mereka meyakini hukum karma itu semuanya di dunia. Di dunia. Sekarang misalnya menyakiti orang, mesti nanti dia akan disakiti. Ini hukum karma menurut mereka. Nah, eh, gitu. Ini bisa ini kerusakan di sisi apa? Dari sisi apa? Kodok dan kodar. Kerusakan akidah. Kerusakan akidah. Kan, ini enggak ada hubungannya ke sini. Ya, hubungannya ke masalah akidah, kodok dan kodar. Bisa juga nanti bisa dimasukkan ke kesyirikan jika dia meyakini apa? Bahwasanya yang menimpakan kejelekan ya, kejelekan itu apa hukum itu ya eh, yang menimpakan kejelekan adalah perbuatannya sendiri cuma istilah karma itu ya, istilah karma hukum karma itu memang datangnya dari agama Hindu oleh karena itulah ketika seorang yang menggunakan dakwah ini harus menjelaskan maknanya menjelaskan maknanya seperti antara perkara yang diintikatkan kepada Dzulkarnain ya Dzulkarnain karena dulu dia mengatakan karma. Ya, karma itu dalam agama ini ada maksud, maksud yang dia maksudkan adalah apa? Orang yang beramal baik akan apa dibalas dengan kebaikan, yang beramal buruk akan dibalas dengan keburukan. Ini maksud dia. Akan tapi ya akhirnya dia ke kemarin itu pas diintikal sama Lukman ya, menyatakan wujud dari perkataan tersebut. Karena memang karma itu asalnya dari ya, orang-orang Hindu atau Buddha. Sehingga kita tidak perlu kemudian menggunakan istilah tersebut. Ya. Menggunakan istilah tersebut, apalagi ya me menggunakannya dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Ya cukup dengan apa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat ya balasan atau suatu kejelekan menimpa orang-orang yang jelek, yaitu kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dan menyegerakan balasannya di dunia dengan harapan semoga dia mau berkorban. Tayyib. Masuk eh, kita kembali pada pembahasan kita tentang syirik asgor pada perbuatan-perbuatan. Tadi dengan mengikatkan tamimah nanti akan dapat tersendiri majaafi rupa wa tamain rukyah dan tamimah tamimah sesuatu yang diikatkan untuk menolak balas. Ini kalau seperti ini ya, mereka akan terjatuh dalam syirik asbab dari sisi perbuatan. Kecuali ya, jika dia meyakini yang menolak bala itu adalah apa yang diikat tadi. Ini berarti jatuh kemana? Syirik akbar. Tidak kan ya? Kalau syirik asbab cuma meyakini hal itu sebagai sebab saja. Dia mengikatkan tali ya ini tali ini sebagai sebab ya hilangnya bala. Adapun yang menghilangkan bala itu Allah. Ini keyakinan yang masuk dalam syirik aswar. Adapun ketika mengikatkan tali, kemudian berkeyakinan tali ini yang menolak bala, maka ini syirik akbar. Paham? Insya Allah ketika kita membahas lebih lanjut akan semakin paham. Sekarang bagian kedua dari syirik asghar yaitu syirik khafi syirkun khafi. Kalau tadi syirkun zahir, yang terbagi menjadi dua, lafat-lafat dan perbuatan. Yang kedua adalah syirkun khafi. Syirkun khafi ini adalah syirik pada niatan-niatan dan tujuan-tujuan. Seperti riak yang sedikit atau semua. Yaitu seseorang beramal dengan suatu amalan yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia juga menginginkan pujian manusia. Seharusnya dia meminta kedekatan di sisi Allah kan tapi dengan amalan tersebut dia meminta atau mengharapkan pujian serta balasan dari manusia. Misalnya seorang yang sholat kemudian memperpanjang sholatnya agar dikatakan orang saleh kemudian membaca Al-Quran diperbagus diusahakan sebaik mungkin agar dikatakan sebagai korek bersotakah ya banyak akan tapi keinginannya agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan ini semuanya bentuk-bentuk ya syirik khafi karena hubungannya dengan niat yang tersembunyi dan ya, perlu diketahui telah kita lewati pada syirik akbar di sana ada juga syirkun niat. ya di sini ada juga syirkun niat. bedanya apa pada syirik akbar ya yang menjadi landasan utama adalah niatan selain Allah Subhanahu wa taala paham jadi total semua amalan itu yang diinginkan adalah selain Allah Adapun yang syirkun khafi yang merupakan jenis syirik aswar ini adalah dia ya sedikit saja dia meniatkan timbul terpetik dalam niatannya untuk mengharapkan ujian dari manusia. Dalam amalan itu misal sholat, amalan sholatnya, oh dia tiba-tiba ada orang lewat, ya. misalnya chefnya lewat, dia kemudian nomor bagus sholatnya, gurunya lewat nomor bagus sholatnya, atau ada calon mertuanya lewat, wah ini salatnya diperpanjang. Nah yang demikian masuk dalam syirik asghar. Tayyib. Oleh karena itu yang mengatakan kayasir riak, yasir yaitu riak yang sedikit. Dipahami di sini kalau riak itu banyak itu bisa menjatuhkan dia ke dalam syirik akbar. Tayyib. Ini pembagian secara global dari syirik asghar. Nah, kemudian eh, sebagaimana syirik akbar juga terjadi pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka syirik asghar juga terjadi pada ketiga macam tersebut. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. seperti apa? Seorang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab ya seperti tadi mengikat tali untuk menolak benar. Adapun syirik dari uluhiyah itu yang aswar contohnya seperti yang bersumpah kepada selain Allah dengan selain Allah. Kemudian dari sisi asma wa sifat contohnya adalah seorang yang mengatakan masya Allah wa syaita Karena syiah kembalinya pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran global tentang Syirik Asrar Dengan ini kita telah menyelesaikan pembagian yang dijelaskan oleh para ulama dan ini khulasa dari ya pembahasan yang panjang tentang masalah syirik barang siapa yang memahaminya dengan benar insya Allah akan mudah memahami jenis-jenis kesyirikan yang masyarakat ya, terjatuh ke dalamnya tanpa mereka sadari memahami ini insya Allah akan lebih mudah dalam menjelaskan kepada mereka. Bagaimana kalau bisa disebut syirik? Padahal niatannya adalah mendekatkan diri kepada Allah misalnya. Seperti orang berdoa. Bagaimana kalau disebut syirik? Dia berdoa. Ya. Padahal berdoanya memintanya kepada wali, memintanya kepada nabi, dan seterusnya. Baik. Sekarang sebagai penutup, kita bahas perbedaan antara syirik akbar dan syirik asal itu bagaimana. Di sana ada beberapa perbedaan antara kedua macam syirik tersebut. Yang pertama adalah bahwasanya syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan syirik asgar tidak. Yang kedua, syirik akbar itu menjadikan pelakunya halal darah dan hartanya. Boleh dibunuh yang melakukan syirik akbar. Kan tapi tentunya yang dalam membunuh ini yang mempunyai hak adalah waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Sedangkan syirik asbar tidak boleh, tidak boleh kemudian seorang menumpahkan darahnya dan ya menyita hartanya. Yang ketiga bahwasanya syirik akbar itu menghapus semua amalan Kapan saja seorang terjatuh dalam syirik akbar, maka semua amalan yang lainnya terhapus. Walaupun dia melakukan sholat, melakukan haji, melakukan sedekah, jika dia berdoa kepada selain Allah, ya, misalnya meminta kepada wali-wali, ya, dalam berdoa wali fulan, sunan fulan, saya minta ya diberi rezeki yang banyak. Ini syirik akbar. Selama dia belum bertobat maka semua amalannya hapus. Walaupun sudah haji berkali-kali, ya, sholat sebagai imam, tapi jika melakukan kesyirikan syirik akbar, semuanya hapus. Lihat betapa bahayanya syirik akbar seperti ini. Dan hal ini yang menyedihkan bagi kita banyak terjadi pada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai muslim terutama kiai-kiai. Lihat bagaimana kalau mereka melakukan ziarah, ziarah ke Sunan Wali-Wali. Itu sudah di sana minimal sekali adalah syirik asghar. Minimal sekali syirik asghar. Adapun yang sudah parah itu jelas terjatuh dalam syirik akbar. Kemudian Perbedaan yang keempat bahwasanya syirik akbar itu menjadikan pelakunya kekal dalam neraka dan diharapkan dari masuk surga. Sedangkan syirik aswar dia tidak kekal dalam neraka. Karena setelah habis dosa kesyirikan syirik aswar tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perbedaan. Adapun perbedaan yang kelima yang juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya syirik akbar itu tidak diampuni sedangkan syirik asgar itu diampuni atau dalam kata lain tahkal masyiah di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang rajih dalam permasalahan ini kita telah membahasnya bahwasanya kedua macam syirik tersebut sama-sama apa? Tidak diampuni oleh Allah selama orang tersebut mati dalam keadaan belum bertobat. Kan tadi perbedaannya ya tadi kalau syirik akbar itu kekal, adapun syirik asghar akan dihukum sesuai dengan kadar dosa kesyirikannya. Tayyib. Ini pembahasan seputar syirik akbar dan syirik asghar. Insya Allah kita bisa akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada hadis-hadis yang beliau sampaikan di kitab tauhid. Bacakan subhanallah wa bihamdihi wa